Kita bersatu bukan karena kelompok. Kita bersatu bukan karena baju. Tetapi yang menyatukan kita adalah agama Allah tabaraka wa taala. Islam ini dan petunjuk dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan malam yang berbahagia ini marilah kita dengarkan sejenak beberapa ayat maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan pentingnya menjaga hidayah. Hidayah. Sebelum kita masuk ke tema kita ini, saya akan ambil satu faedah dari penjelasan Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala berkata tentang pentingnya berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya berpegang teguh dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Ma min ahadin" Setiap orang di antara kita ini illa wa tadhhabu alaihi sunnatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Melainkan pasti akan ada sunnah Rasul yang hilang darinya. Wa ta'zubu anhu dan akan luput darinya. Pasti, maka nggak ada kita yang sempurna para Maka itu sebabnya Dikatakan oleh salah seorang salaf pendahulu kita yang saleh yang dibawakan oleh Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah taala innaka la ta'rifu khata'a mu'allimika hatta tujalisa ghairahu Engkau tidak pernah akan tahu kesalahan gurumu Sampai engkau duduk pada guru yang lain Maka tidak bisa kita mengikat diri kita dengan satu orang saja Dari kalangan para ulama Tetapi ikatlah diri kita dengan satu orang saja itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ingat para ikhwan, kita tidak pernah akan ditanya oleh Allah kenapa engkau menyelisih orang banyak. Enggak ada pertanyaannya. Tapi yang akan ada pertanyaannya kenapa engkau menyelisih satu orang? Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara tentang hidayah, Jadi itu ucapan Imam Syafi'i rahimahullah taala tadi. Setiap orang di antara kita pasti akan ada sunnah Rasul yang tertinggal darinya dan luput darinya. Apapun yang aku katakan, kata beliau, atau dasar yang aku letakkan di dalam kitabku, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khilafa ma qultu. Ternyata bertentangan dengan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau bertentangan dengan apa yang aku letakkan dalam kitabku dan apa yang aku ucapkan, fal qaulu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qauli. Maka yang diambil adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasul, petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam karena sunnah Rasul, petunjuk Rasul itu adalah ucapanku. Ini riwayat ke Imam Al-Hakim dengan sanad yang bersambung sampai kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Hidayah ikhwan rahmatullah azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Alif Lam Mim. Dzalikal kitab wa la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka dalam ayat ini dikhususkan huda petunjuk itu lil muttaqin. Al-Qur'an ini bagi orang yang bertakwa. Tetapi ayat yang lain yang menyatakan bahwasanya petunjuk itu Quran ini untuk seluruh manusia. Itu dalam surah Al-Baqarah 185 Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudal lin linnas. Bulan Ramadhan padanya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk manu manusia. Perhatikan dua ayat ini para hadirin, para muslimah yang Allah azza wa jalla. Suratul Baqarah ayat yang kedua, Quran itu petunjuk untuk orang bertakwa. Surat Al-Baqarah juga ayat yang ke-185, Quran ini petunjuk untuk seluruh manusia. Apa ini tidak bertentangan? Jawabannya tidak. Menggabungkan dua ayat ini bahwasanya hidayah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama namanya hidayah ammah, petunjuk umum. Yang kedua namanya hidayah khasah, petunjuk khusus. Baik, mana yang dikatakan petunjuk umum? Petunjuk umum adalah ibanatu tariqil haq. Menjelaskan jalan kebenaran. Wa idahil mahajjah. Menjelaskan dalil. Menjelaskan agama ini beserta dalil-dalilnya. sawa'un salakaha al-mubayyan lahu amla. Entah orang yang kita jelasin petunjuk ini dia ikut atau dia tidak ikut. Ini namanya petunjuk umum. Dan ini dikatakan hidayatul irsyad wad dalalah. Petunjuk menunjuki orang kepada kebaikan. Masalah ikut dan tidak ini lain petunjuk namanya. Dan ingat ikhwan, Petunjuk ini mesti dicari. Tidak bisa kita diam di rumah kita datang hidayah nggak bisa. Di samping berdoa mesti dicari. Kita berdoa setiap hari setiap malam apa kita katakan eh siratal mustaqim. Berapa kali? Minimal tujuh tujuh belas Itu kalau antum tidak sholat sunnah. Kalau sholat sunnah lebih banyak lagi. Kali sehari, kali satu pekan, kali satu bulan, kali satu tahun, kali enam puluh tahun, dan bukan berarti ketika seorang Islam mengatakan eh dinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, bukan berarti orangnya sesat karena dia muslim, enggak. Tapi menunjukkan hidayah itu berkelas-kelas. Dan hidayah ini sangat banyak kita butuhkan. Ada orang dapat hidayah segi akidah tauhid yang benar, akidahnya Nabi dan sahabatnya, tapi belum tentu dapat hidayah dalam bab yang lain. Ada orang dapat hidayah segi salat, salat sallu kama raaitumuni usalli. solat seperti salat Nabi, tapi zakat belum dapat hidayah. Maka kita terus butuh hidayah kepada ikhwan. Maka lihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang nanti kita bacakan insya Allah wajalla. Jadi ini yang pertama namanya hidayah irsyad. Dan ini namanya hidayah ammah petunjuk um, umum yaitu menjelaskan kebenaran, masalah ikut dan tidak ini butuh hidayah lain. Maka dalam Al-Quran dijelaskan masalah petunjuk ini Dan petunjuk ini dimiliki oleh siapa saja Khususnya para nabi Para rasul, para doa, para da'i Dia menunjuki orang kepada kebenaran dimiliki oleh Allah, dimiliki oleh para nabi. Ini semua punya namanya hidayah ammah petunjuk secara umum ini. Atau dikatakan hidayah atau irsyad, petunjuk untuk menunjuki orang kepada kebenaran, kebenaran. Ikut atau tidak lain urusan. Baik. Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 17, "Wa amma samuda samudu fahadainahu." Adapun kaum Samud kami berikan mereka petunjuk. Ai bayyana lahum tariqal haq. Kami jelaskan kepada mereka jalan kebenaran melalui lidahnya Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam. Padahal Samud tidak mau ikut. Enggak ikut para jamaah. Ya. Bidalil lanjutan ayatnya, fastahabbul ama 'alal huda. Mereka memilih kebutaan di atas hidayah. Kemudian juga dalam surah Al-Insan ayat yang ketiga, Inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Kami tunjuki mereka jalan yang benar, entah ada yang bersyukur menerimanya, ada juga yang ka kafir. Ini namanya apa? Hidayah ammah. Dan ini kita punya kewajiban para hadirin terhadap Allah SWT. Ya, kita kita punya kewajiban. Kita kasih tahu. Karena Nabi Alaihissalam wasalam dan sebelumnya Al-Quran mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijal linnas ta'muruna bil ma'ruf. Kalian adalah manusia terbaik yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini pertama turun kepada sahabat. Kenapa dia baik? Tak muruna bil ma'ruf, mengajak orang kepada ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mencegah orang dari kemungkaran, wa tu'minuna billah dan bertauhid beriman kepada Allah azza wajalla. Masalah menerima dan tidak ini kembali kepada hidayah al khas. Jadi yang kedua namanya hidayah khas, petunjuk secara khusus atau dikatakan hidayah tu taufik. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya dalam Al-Qur'an dalam surah Al-An'am ayat yang ke-90 kemudian Al-An'am ayat 125 ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadih mereka lah orang-orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah. Kemudian faman yuridillah an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam Siapa yang ingin diberi petunjuk oleh Allah, Allah lapangkan dadanya menerima Islam. Maka petunjuk khusus ini maknanya adalah tafaddulullah bitaufiq alal abd. Pemberian Allah bagi seorang hamba dengan diberikan taufik menerima kebenaran. Maka kita para ikhwan, wa al rasul illal balaghul mubin. Rasul itu tugasnya hanya menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Jadi nggak ada tugas kita maksa orang terima dakwah ini. Kasih tahu, terima alhamdulillah. Tidak diterima, selesai. Yang penting dengan bijak, dengan adillah, dengan dalil yang jelas, rujukan yang jelas, jangan pakai katanya, katanya, katanya, katanya siapa? Dalil. Tayyib. Jadi yang namanya petunjuk khusus ini atau hidayatul dal al taufiq inilah tafaddulullah bit taufiq alal abd. Karunia Allah, pemberian Allah bagi seorang hamba dengan diberikan taufik menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Taib, kalau kita sudah ketahui hal tersebut, yang namanya petunjuk khusus ini bagi orang yang bertak bertakwa. Maka dikatakan alif lam mim zalikal kitab La raiba fih hudan lil muttaqin. Maksudnya ini petunjuk khusus yang bisa melaksanakan dan menerima petunjuk Allah itu hanya orang-orang tertentu. Siapa? Mereka yang ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal hudal am, adapun petunjuk umum linnas, ini untuk seluruh manusia, yaitu sebatas apa hanya menyampaikan kebenaran kepada mereka masalah menerima dan tidak ini kembali kepada siapa Allah Subhanahu wa taala bayangkan para ikhwan tidak usah kita nabi saja diingatkan Allah Subhanahu wa taala innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ketika siapa nabi mendakwahi pamannya Abu Talib Ya ammi qul la ilaha illallah. Ditalkin beliau sebelum wafat. Diajarkan Islam sebelum wafat. Ternyata dia mati di atas agamanya Abdul Muttalib. Nabi bersedih. Maka Allah Subhanahu wa taala menghibur innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberi petunjuk Orang yang kau cintai tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk bagi siapa yang disukai. Maka demikian juga dalam surat Yunus Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim." Allah Subhanahu wa taala menunjuki ila daris salam kepada surga. Ditunjukin. Wa yahdi man yasha', tetapi yang mendapat petunjuk itu bagi yang dikehendaki kehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pentingnya kita menjaga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala setelah kita masuk ke dalam Islam. Setelah kita memegang teguh agama Allah Subhanahu wa taala dan mengenal Islam ini, apa yang perlu kita perhatikan? Yang perlu diperhatikan pertama adalah Al-hidayatu ila siratil mustaqim minnatullah. Petunjuk Allah yang membawa kita kepada al mustaqim, jalannya para nabi, siddiqin, syuhada, salihin, kepada tauhid, kepada sunnah, kepada ketaatan, ini semata-mata pemberian Allah. Bukan kehebatan kita para Bukan kepintaran kita. Banyak orang pintar tapi tidak dapat hidayah kepada Islam, tidak dapat hidayah kepada sunnah, tidak dapat hidayah kepada tauhid. Orang kafir cerdas apa tidak? Cerdas. Bahkan mereka semua menemukan di zaman-zaman ini. Meskipun ada kaum muslimin yang menemukan. Ya, banyak penemuan-penemuan didapat oleh kaum muslimin. Tapi kalau melihat orang kafir, kalau orang Arab mengatakan syughluhu syaghil itu terus pekerjaannya. Sehingga tidak jarang mereka itu banyak juga masuk Islam gara-gara peneliti, penelitian. Tapi apakah mereka dapat hidayah dengan kecerdasan mereka? Jawabannya tidak semua. Maka Syekhul Islam rahimahullah taala berkata, "Utu zaka'an walam yu'tau zaka'." Mereka orang-orang cerdas yang kafir ini diberikan oleh Allah kecerdasan tetapi tidak diberikan kesucian. Cerdas ya, tapi bersih tidak. Suci tidak. Karena yang namanya suci adalah suci hati ini. Ini disebut oleh Allah dalam surah Asy-Syams, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Beruntung orang-orang mensucikan jiwanya dengan tauhid dan sunnah ini dan rugi orang-orang mengotorinya dengan berbagai macam bentuk kesyirikan, perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara maksiat dan yang lainnya. Jadi yang pertama kenali hidayah ini merupakan minnatullah azza wa jalla pemberian Allah Subhanahu wa taala. Telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Hujurat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam suratul Hujurat Allah berfirman وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم الله سبحانه وتعالى سبتك واعلموا أن فيكم رسول الله كتهويله di tengah-tengah kalian adalah الله عز وجل wa Lau yuti'ukum fi minal amri la'anittum. Kalau Rasul itu mentaati keinginan kalian, kalian akan kesulitan. Makanya perhatikan ikhwan, syariat Allah, syariat Rasul memberikan kelapangan kepada kita. Sampai ada kaidah dibuat oleh para ulama kita berdasarkan dalil al-masyaqqatu tajlibu taisir. Kesulitan mendatangkan kemudahan wad tubihul mahdhurah. Mudah, uh, darurat bisa membolehkan yang tidak bo tidak boleh. Jadi syariat Allah Subhanahu wa taala sangat mudah. Inna hadzal yusrun kata Nabi alaihi salatu wasalam. Agama ini mudah. Mana bentuk mudahnya? Ketika kesulitan muncul kemudahan para ikhwan. Antum tidak bisa sholat berdiri, boleh duduk. Tidak bisa duduk, boleh terlentang. Musafir tidak mampu puasa, boleh diberbuka nanti dia qadha. Wanita hamil menyusui tidak bisa berbuka, tidak bisa berpuasa, boleh dia berbuka cukup dia dengan video. Orang musafir perjalanan sudah sekian kilometer, yang empat rakaat bisa menjadi dua rakaat. Bisa dia menjamak sholatnya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ini apa namanya ini? Kemudahan. Maka andai kata Rasul mengikuti kemauan kita, niscaya akan memberati kita. Maka dalam beragama jangan ikut kemauan diri, tetapi ikut kemauan Allah Subhanahu wa taala dan kemauan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap uh, apa perintah Allah azza wa jalla akan ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan dalam ayat yang ketujuh ini ya, walakin "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman." Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian cinta kepada keimanan tersebut. Wa zayyanahu fi qulubikum dan Allah hiasi iman itu di hati-hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuka wal isyan. Allah jadikan kalian benci terhadap kekafiran, terhadap kefasikan, terhadap kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun. Merekalah orang-orang yang mendapat hidayah hidayah. Lanjutan ayatnya yang ke-8, fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Ini karunia Allah. Jadi kita bisa mengenyam Islam ini, memegangnya, lebih mendalaminya lagi, mengetahui sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal. Ini karunia Allah. Ini pemberian Allah ini para jamaah dan nikmat Allah. Maka lanjutan ayat mengatakan di akhirnya wallahu alimun hakim. Allah Maha Tahu dan Allah Maha Bijak. Siapa yang cocok dapat hidayah dikasih hidayah, yang tidak cocok dapat hidayah tidak dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya jemaah, kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerabat Nabi Kerabat Nabi SAW, ibunya kah, bapaknya kah, pamannya kah, tidak dikasih hidayah sama Allah. Padahal dia nabi yang paling mulia. Tapi heran kok orang Ethiopia budak hitam dapat hidayah. Bilal. Kemudian yang dari Persia, Salman Al-Farisi bisa dapat hidayah. Abu Jahal, Abu Lahab nggak dapat hidayah. Maka ketika satu ketika para sahabat duduk-duduk dan menyebut nasab-nasab mereka, membanggakannya. Langsung Nabi alaihissalatu wassalam marah. Ya, apa kata Nabi saw? Da'uha fa innaha muntina. Nah, tinggalkan menyebut nasab ini. Ini adalah busuk. Kenapa? Dia membanggakan moyang-moyang mereka yang ka kafir. Maka langsung Nabi SAW mengatakan, Salmanu minna alul bait. Salman al-Farisi dari kami. Dia alul bait, keluarga kami. Sampai syair mengatakan, Laqad rafa'al islamu Salmana Farisi, wa wada'an nasib Aba Jahlinil Qurashi. Islam telah mengangkat seorang Salman yang dari Persia dan menjatuhkan yang punya nasab tinggi ada hubungan dengan Nabi SAW Abu Jahal padahal orangnya Qura Quraisy. Quraisy ini nasab yang paling tinggi. Maka itu sebabnya Nabi Alaihissalam dipilih dari dari bangsa Quraisy karena itu nasab yang paling tinggi sehingga tidak ada celaan dari musuh-musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bukan itu untuk membanggakan diri diri kita. Nah, jadi poin pertama untuk kita bisa menjaga hidayah ini, kenalilah dia hidayah tersebut adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih hidayah siapa yang dia sukai. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak kasih hidayah dan disesatkan siapa yang dia sukai juga. Dalilnya adalah surat Yunus tadi ayat yang ke-25. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengajak kepada surga. Wa yahdi Tetapi Allah kasih hidayah siapa yang dia sukai. Ila suratim mustaqim kepada jalan yang lurus. Maka selalu minta hidayah para ikhwan. Dan sedikit saya singgung tadi, hidayah gak bisa datang kalau diam saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Nabi Allah Ibrahim, "Inni zahibun ila rabbi sayahdin." Aku pergi menuju Tuhanku, dia yang akan aku memberi hidayah. Maka hidayah ini perlu dijemput, perlu kita berjalan mencarinya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau kuntu a'lamu ahadan a'lama bi kitabillah minni, tablughuhu al-matiyah la ataituhu." Andai kata aku mengetahui ada orang yang lebih alim dari diriku tentang Al-Qur'an, karena Ibn Mas'ud ini menimba Al-Qur'an langsung dari mulut Nabi sekian puluh surat. Surat Al-Qur'an 104 14 tujuh puluhan itu langsung diambil dari mulut Nabi yang mulia. Sisanya diambil dari sahabat yang lain. Maka beliau mengatakan, Andai kata aku tahu ada orang yang lebih alim tentang Al-Quran dari diriku dan bisa kendaraan sampai di tempatnya, aku akan datangi tempatnya dengan berkendaraan. Kita masya Allah di Brawuri, ya serba banyak fasilitas kita, tidak ada motor bisa numpang, tidak ada mobil bisa numpang. Adakah uzur kita di hadapan Allah nanti para jamaah? Kalau sudah seperti ini sulit ada uzur. Ya, televisi tinggal dibuka, ada televisi dakwah. Radio tinggal dibuka, ada radio dakwah. Kemana untuk lari nanti hari kiamat? Hujjah sudah tegak. Baik, dalil yang lain. Dalam surat Fatir ayat yang ke-8, afaman zuyina lahu su'a amalihi fara'ahu hasana fa inna Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Apakah sama orang-orang yang dihiasi amalannya oleh syaitan amal buruk menjadi baik dengan orang-orang yang ditunjuki kebenaran oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak akan sama fa Allah yudhillu man yasha. Allah sesatkan siapa yang dikehendaki, wa yahdi man yasha dan Allah tunjuki siapa yang Dia kehendaki. Maka hidayah semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. Alangkah butuhnya kita kepada hidayah. Dan alangkah butuhnya kita terus minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara cara kita untuk menjaga hidayah ini doa yang paling utama. Maka Nabi alaihi salatu wasallam ketika kunut witir dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kunut witir Nabi alaihi salatu wasallam, Allahumma hdini fi man hadai. Ya Allah, tunjukilah aku, aku sebagaimana orang-orang yang telah memberikan petunjuk. Kemudian juga dari hadis Ali radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dalam sahihnya Ya Ali, wahai Ali, kul katakanlah, Allahumma hdini, Allahumma yas, Allahumma marzukni al-huda was sadat. Ya Allah, karuniailah aku hidayah dan karuniailah, karuniailah aku as sadat. Apa arti sadat? Ketepatan dalam beramal sesuai dengan amalannya Rasul. Ini namanya sadad. Maka dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan ini dibawakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Salihin Nabi alaihi wasallam bersabda, "Qaribu wasaddidu." Dekat-dekatlah dengan cara Nabi, dengan caraku kata Nabi. Wasaddidu dan tepatkan. Kalau tidak bisa tepat ya dekat-dekat, jangan jauh. Kenapa? Fa'innahu lan yanjua ahadakum minan nar bi amalihi aw fa innahu la yadkhul ahadakum al jannah bi amalihi karena tidak ada seorang pun di antara kita masuk surga dengan amalan kita Enggak ada yang bisa masuk surga dengan amalan kita para jamaah Kalau wala anta ya Rasulullah Sahabat bertanya, meskipun engkau ya Rasulullah, engkau enggak bisa masuk surga dengan amalanmu, wala ana, meskipun aku, illa hanya saja Taghammadani ya Allah bi rahmatin minhu wa fadl. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan aku dengan karunia dan rahmatnya. Maka kita masuk surga ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul juga masuk surga dengan rahmat Allah dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lantas bagaimana amalan ini? Amalan ini merupakan sebab masuk surga, bukan barter surga. Jadi kalau mau beli surga dengan amalan kita nggak pernah bisa beli pada jamaah. Kenapa? Dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi alaihi wasallam bersabda, "La maudi usautin fil jannati khairum mina dunya wa ma fiha." Tempat cemeti di dalam surga lebih baik dari dunia dan seisinya. Tempat cemeti saja nih para jamaah. Antum mau bayar pakai sholat. Sholat kita kalau benar nih ya. Sedangkan Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, ya, dalam uh, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, "Inna rajul la yansarifu min salatihi, la yuktabu lahu illa ushruha aw tusuha aw thumnuha aw subuha aw sudusuha aw khumsuha aw rubuha aw thuluthuha aw nusuha." Seorang keluar dari sholat, dia bisa dapat sepersepuluh. Pahala sepersepuluh para jamaah atau ada yang seperti sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, paling banyak setengah itu untung. Kenapa? Berangkat mungkin dari toharahnya, beruduknya. Uduknya benar apa tidak dengan cara Nabi SAW. Nabi suruh kita ini cara uduk. Solatnya benar nggak dengan cara Nabi SAW. Sallu kama itu muni hidayah. Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala wassadat dan ketepat ketepatan. Enggak bisa tepat ya dekat-dekat. Kemudian juga Nabi alaihi wasallam berdoa ketika perang Khandaq. Ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina ya Allah kalau bukan karena engkau kami tidak mendapat hidayah kata Nabi kami tidak bisa bersodakoh. Kami juga tidak pernah akan bisa sholat kalau bukan karena Engkau ya Allah. Maka ketika azan memanggil Allah sholat, Apa jawaban kita? La hawla wa la quwata billah Boleh hayya sholat, Tetapi yang lebih munasib, lebih layak La haula wa la illa billah Kenapa? Coba perhatikan artinya La haul wa la Tidak ada daya dan daya dan upaya serta kekuatan kecuali dengan Allah. Meskipun seribu kali dipanggil kita tapi tidak ada kekuatan yang membantu kita datang ke masjid, kita nggak bisa datang ke masjid. Banyak orang dengar asal tapi nggak datang ke masjid para jamaah. Padahal dia bilang badannya sakit, enggak sakit, sehat. Waktu, ada waktu. Tapi apa? Kekuatan. Maka itu sebabnya dalam surat al Fatihah Iyaka na'budu wa iyaka hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Di sini ibadah dikaitkan dengan pertolongan. Kenapa? Kita kalau mengandalkan diri kita nggak bisa berbuat kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi berdoa di zikir pagi dan petang, ya Hayyu ya Qayyum berahmatika Astaghir aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Ya Hayyu ya, ya wahai yang Maha Hidup. Wahai yang Maha Qayyum mengurus urusan hambanya. Birahmatika dengan rahmatmu aku minta tolong. Perbaiki segala urusanku. Jangan engkau serahkan aku kepada diriku sedikit sekejap mata pun jangan. Apa rahasianya kok disebut sekejap mata? Antum perhatikan tentang kisahnya Nabi Allah Sulaiman bersama Ifritul Jin. Nabi Sulaiman minta siapa yang mampu mendatangkan istananya Balkis secepat mungkin. Apa kata Ifrit? Saya sebelum engkau berdiri dari tempatmu ini. Ada yang ngomong lagi? Yang diberikan kita ana ati qabla an yartadda ilaika tarfu sebelum matamu kembali dari pejamannya sebelum eh, berkedip, sebelum menutup, saya bisa datangkan dia. Dijelaskan oleh para ulama i'jazul ilmi, i'jazul Quran, di antara keajaiban-keajaiban Al-Quran, dihitung berapa kecepatan yang bisa ditempuh dengan kejapan matanya saja. Jarak yang bisa ditempuh ternyata sangat jauh pada jamaah jarak antara Palestina sampai Sabah, Yaman. Kemudian dari Sabah itu balik lagi ke Palestina. Itu yang bisa ditempuh dengan satu kedipan mata. Nabi hmm. berdoa, Ya Hayyu ya Qayyum kasta, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni. Jangan kau serahkan aku ya Allah kepada diriku sekejap mata jangan. Kenapa? Sekejap mata itu jauh juga. Maka kawan Allah azza wajalla hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dialah memberi hidayah kepada orang yang dia sukai. Kepada orang yang dia cintai kalau kita tidak diberikan hidayah oleh Allah kepada suratul mustaqim, kita akan sesat di dunia ini. Ya. Karena dunia ini penuh dengan fitnah. Ya. Maka Nabi mengajarkan kita doa perlindungan di akhir tasyahud setiap setelah tasyahud akhir, baik salat sunnah maupun salat wajib. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahan wa min azabil qabri wa min fitnatil ah ini dia wa min fitnatil mahya wal mamat dari fitnah kehidupan dan kematian kalau kematian tiga fitnahnya marabbuka wa madinuka wa man nabiyuka dan yang tiga ini jangan anda anggap enteng para hadirin. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Innakum tumtahanuna fi kuburikum qariban min fitnatid dajjal aw ashad." Kalian akan diuji dalam kuburan kalian mirip ujiannya seperti ujian ketika datangnya Dajjal. Hmm. Yang mana fitnah Dajjal adalah fitnah terbesar sepanjang masa dalam sejarah manusia. Ma min nabiyyin illa wa anzara ummatahu fitnah dajjal setiap nabi selalu mengingatkan umatnya akan fitnah dajjal. Maka kita minta perlindungan di akhir salat kita, Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam. Ya Allah, aku berlindung dari neraka azab jahannam. Wa min azabil qabri dan dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal dan dari kejahatan fitnahnya al-masih ad-dajjal. Jadi dunia banyak fitnah. Wassawarib banyak penghalang yang memalingkan kita. Kasyaitan. Syaitan terutama. Nabi alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Inna syaitan yaqudu li ibni Adam bi atruqihi." Syaitan itu duduk untuk mengganggu anak Adam bi atruqihi di seluruh jalan. Seluruh jalan kita. Karena dia telah bersumpah dalam Al-Quran. Ya. Dia telah bersumpah dalam Al-Quran. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-16 sampai 17. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena Engkau telah menyesatkan aku, aku akan ganggu mereka. Aku akan duduk mengganggu mereka dari jalan yang lurus. Aku akan tahan mereka. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim. Aku akan ganggu dari depan mereka. Wa min khalfihim dari belakang mereka. Ya. Wa an aimanihim dari kanan mereka. Wa an syama'ilihim dari kiri mereka. Thumma la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian engkau akan temukan mereka kebanyakan tidak akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan pada hadirin dan Nabi saw. sebutkan dalam Sahih Bukhari, Inna syaitan yajri min ibni ada majrad dam. Setan ini berjalan di badan kita di mana tempat pembuluh darah kita ada ada setan. Di mana tempat berjalannya darah ada setan di badan kita ini. Maka sebabnya disyariatkan ruqyah syariah, Jampi yang syar'i. Karena dia yang melakukan penyumbatan terhadap arteri-arteri kita ini para hadirin. Ini sawarib dan fitan di dunia ini adalah yang pertama syaitan. Kemudian apa juga? Wa qurana su teman-teman dekat yang jahat. Ini berhati-hati para jamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa Jangan berkawan kecuali orang yang beriman dan jangan kasih makanmu makananmu dimakan kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. Kemudian Nabi alaihi wasallam juga bersabda dalam Sahih Bukhari, "Al arwahu junudun mujannada." Nyawa kita ini dibuat oleh Allah berkelompok-kelompok. Fama ta'arafa min talab wa ma tanakara min ikhtalaf. Kalau kita satu akidah dan kita termasuk kelompok yang baik, nyawa kita diciptakan oleh Allah, kita akan dikumpulkan dengan orang baik. Tapi kalau ternyata kita ini ya bukan dari golongan yang baik, kita akan dikumpulkan juga di dunia ini dengan bukan orang yang baik. Maka perhatikan para ikhwan, para hadirin. Ketika orang itu di atas akidahnya Nabi SAW dan para sahabatnya, Man sunnah wal jamaah, dia akan serap kalau kumpul dengan kawannya yang benar-benar juga di atas ketaatan. Tapi kalau orang sama yang tidak taat, hati ini gelisah. Ini sesuatu yang tidak bisa dibuat-buat. Maka Nabi SAW memberikan perumpamaan dalam hadis yang sahih. Masalul jalis salih wa jalis su kahamil miskin wa nafikhi Teman dulu yang baik seperti penjual minyak wangi. Kita berteman dengan penjual minyak wangi. Bagaimana? Mau beli mas? Oh iya, harga teman. Kalau tidak bisa beli ya tes, colekin. Kalau nggak bisa yang paling tidak kena wanginya. Tapi berteman dengan teman eh, berteman dulu dengan orang yang jahat ibarat berteman dengan pandai besi. Kalau tidak dibakar kita punya baju, minimal bau asapnya yang kita dapatkan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, Nabi katakan atau dalam hadis yang hasan, al mar'u ala dini khalilih. Seseorang agamanya bergantung kepada teman temannya. Hati-hati nih para hadir berkat Allah SWT. Udah ada Berapa? Tiga menit lagi. Baik. Kita lanjutkan. Jadi sorry dan penghalang syaitan. Wa qurana isu teman-teman yang buruk. Wa nafsul ammarah bisu. Kemudian nafsu ammarah jiwa yang selalu memberontak yang menyuruh kita untuk berbuat jahat. Maka Allah Azza wa sebutkan dalam Al-Qur'an, "Inna nafsa la'ammaratun bisu." Maka itulah dalam khutbah hajah yang diriwayat oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi berkhutbah yang saya kita bacakan tadi, "Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi am." Ini dia dewa kita pada zaman. Kami berlindung kepada Allah min syururi anfusina dari kejahatan pribadi kami. Apa jahatnya pribadi kita? An-nafsul ammarah. Maka itu sebabnya terkadang bulan Ramadan orang banyak juga maksiat pada jamaah. Padahal setan telah dibelenggu. Yang Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan, "Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa suffidatis syayatin." Kalau datang Ramadan, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu syaitan-syaitan. Dalam lafaz yang lain, maradatus syayatin. Yang dibelenggu adalah setan-setan yang jago. Berarti kalau setan kurang jago nggak dibelenggu. Tapi ternyata kalau orang Islam bisa maksiat di bulan Ramadan, berarti lebih lemah dari setan jago dari setan lemah. Buktinya apa? Yang dibelenggu yang jago-jago. Kalau tidak jago menggoda tak dibelenggu sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari satu sisi ini yang menunjuk yang menyebabkan masih saja umat Islami ada yang maksiat di bulan Ramadan di samping adanya an-nafsul ammarah bis bisu jiwa yang memerintahkan seorang untuk berbuat jahat. Maka khutbah hajah yang tadi sangat bermanfaat. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami berlindung ya Allah kepadamu dari kejahatan pribadi kami, ini jiwa, dan dari keburukan amal-amal perbuatan kami. Walihada qala, oleh karena itu ulama kita mengatakan, laisal ajibu man laisal ajabu mimman halaka kayfahala. Bukanlah suatu yang mengherankan orang celaka bisa celaka. Ini nggak mengherankan para hadirin. Tidak mengherankan penduduk neraka itu banyak. Walakinnal ajabu mimman naja kaifa naja. Yang mengherankan itu orang bisa selamat bagaimana bisa selamat. Ini yang perlu dipertanyakan. Kok bisa selamat? Kenapa bisa selamat? Nanti kita akan sampaikan kepada sesi kedua setelah kita sholat isya insyaallah. Saya kira demikian kajian kita pada kesempatan malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu الإسلامية بعده أما بعد kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmatullah sebelum kita lanjutkan kajian kita maka di antara yang bermanfaat yang akan kita dapatkan setelah kita meninggal dunia dan akan berkelanjutan pahalanya adalah al-infaq fi sabilillah berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah dalam mengembangkan dakwah sunnah dan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kami ingatkan bagi para hadirin kalau ada kotak amal dijalankan kita bisa untuk menyimpan untuk akhirat kita seberapa yang kita punya supaya pertanyaan di hari kiamat lebih mudah kita jawab karena apa akan ditanya empat perkara sebelum kedua kaki kita bergeser dari tempat berdirinya di antaranya wa an malihi hartanya min aina kasabahu wa fima anfaqah dari mana dia dapat dan kemana dia salurkan maka mari para hadirin kami mengajar di majelis ini ya, ada kotak amal masukkan ya kotak infak masukkan nah kita lanjutkan tadi ucapan para ulama kita mengatakan laisal ajabu mimman halaka kaifa halaka Bukanlah suatu yang mengherankan orang binasa kok bisa bagaimana bisa binasa? Ini tidak mengherankan. Walakinnal ajaba awil ajabu mimman naja kaifa naja. Tetapi yang sangat mengherankan adalah orang bisa selamat bagaimana dia bisa selamat. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Nabi bersabda, "Huffatil jannatu bil makarim." Surga diliputi oleh al-makari. Hal-hal yang kita tidak sukai. Kita lagi ngumpulin harta disuruh zakat. Lagi enak tidur dibangunin salat subuh. Lagi musim dingin suruh kenakan air. Dan yang lainnya dari berbagai macam bentuk ibadah ini. Maka itu sebabnya kita ini dikatakan mukallaf. Apa arti mukallaf? Asal dari kata taklif. Apa taklif? taklif? Talabu fihi masyakkah. Kita diminta oleh agama untuk berbuat sesuatu yang ada beratnya. Maka perhatikan dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku perintahkan kalian berbuat sesuatu, datangkan semampunya, karena berbuat itu berat. Wa idza nahaitukum fajtanibu. Tapi kalau saya melarang, tinggalkan. Kenapa dikatakan tinggalkan tidak semampunya? Karena namanya larangan yang penting tidak berbuat selesai. Cuma kenapa larangan berat ditinggalkan? Ya karena itu ada nafsunya, ada setannya, ada kawan jahatnya, banyak faktor wahuffatin naru bisyahwat adapun neraka itu dikelilingi dengan syam syahwat dalam hadis yang lain Allah azza wa ketika menciptakan surga dan neraka Allah perintahkan Jibril untuk melihat surga dan melihat neraka setelah dilihat apa kata Allah Mada ra'aita ya Jibril apa yang kamu lihat wahai Jibril Qala ra'aitul jannah aku telah melihat surga dan aku melihat setelah itu tidak ada umat ini yang tidak mau, tidak ada hambamu yang tidak mau masuk surga. Semua pengen surga. Setelah itu dilihat neraka. Wa Apa yang kamu lihat? Neraka ya Allah. Bagaimana neraka itu? Setelah aku melihat neraka itu tidak ada umatmu atau tidak ada hambamu yang mau masuk neraka ya Allah. Nggak ada hambamu yang mau masuk neraka ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hiasi surga dengan yang dibenci-benci, dengan hal yang tidak disukai dan dihiasi neraka dengan dengan yang disukai oleh manusia. Setelah itu Allah perintahkan lagi Jibril, ya Jibril, ungur ilal jannah, ungur ilal nar. Lihat surga, lihat neraka. Setelah dilihat surga dan dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai, apa kata Jibril? Ya Rob, ya Allah. Setelah aku melihat surga, tidak ada yang bisa masuk surga. Tidak ada yang bisa masuk surga ya Allah. Dan setelah aku melihat neraka dengan apa yang dikelilingi, apa yang ada sekelilingnya, hampir tidak ada yang lolos dari neraka. Yang tadinya tidak ada yang mau masuk neraka, semua pengen surga. Tetapi setelah dihiasi ya surga dengan makarih yang tidak disukai oleh manusia, kemudian nar dihiasi dengan syahwat, 180 derajat terbalik. Surga hampir tidak ada yang bisa masuk, neraka hampir tidak ada yang selamat. Maka cocok Nabi alaihi wasallam mengatakan, ya, umatku yang masuk surga dibandingkan dengan umat seluruhnya kasya'ril bayda ala thiranis sauda atau kasya'ratil bayda ya fi thawril aswad ibarat beberapa helai bulu putih yang ada di bulu hitam sapi. Jadi sapinya hitam, kemudian pasti ada putih, putih-putihnya. Yang putih-putih itulah yang masuk surga ukurannya para jamaah. La ilaha illallah. Maka dalam hadis yang sahih juga dalam hadis Al-Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Adam, "Ya Adam, akhrij ba'san nar." Wahai Adam, keluarkan utusan neraka. Kam ya Rabb, berapa ya Allah? Min kulli alfin wahidah. Atau min kulli mi'atin wahidah. Dari setiap seratus itu satu masuk surga, sembilan puluh sembilannya masuk neraka. La ilaha illallah. Ikhwanin rahmatullah azza wa jalla. Kenapa dikatakan tidak mengherankan orang celaka bisa celaka? Yang heran itu selamat kok bisa selamat? Karena as-sawad kathirah. Penghalang-penghalang ini bang, banyak. Ya. Wala asim min amrillah illa min rahim. Tidak ada yang bisa selamat dari neraka kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala wal hidayatu minnatuhu subhanahu wa ta'ala memang hidayah ini benar-benar pemberian Allah dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala kita tahu diri kita kita sangat butuh kepada Allah kita sangat butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala butuh kepada petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala kepada as-siratal mustaqim jalan yang lurus jalannya para nabi siddiqin syuhada salihin dan mereka lah orang-orang yang terbaik, kawan-kawan kita terbaik. Ikhwani, rahmatullah azza Jadi itulah dia kiat kita untuk menjaga hidayah pada diri kita. Jadi pertama, kita ketahui hidayah itu minnatullah pemberian Allah azza Kemudian yang kedua, kita berdoa agar ditetapkan di atas hidayah, hidayah tersebut. Kemudian yang ketiga, hidayah ini perlu dicari perlu dituntun. Tidak bisa kita hanya berdiam diri tanpa kita berusaha untuk mencari petunjuk. Lihat Salman Al-Farisi bagaimana perjalanannya. Pertama dia majusi penyembah api kemudian pindah ke Nasrani dari satu pendeta ke pendeta yang lainnya sampai dia ke Madinah dan sampai menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perjalanan yang panjang sehingga dia mendapatkan hidayah dari Allah Tabaraka wa Taala. Kemudian Al Imam Abu Hasan Al Ashari rahimahullah dia sampai pindah akidah itu dua kali. Akidah pertama Mu'tazilah. Ya, akidahnya orang-orang liberal, liberal. Ya. Sekarang new liberal, Ya. Kemudian setelah itu dia pindah dari Mu'tazilah pindah ke Kullabiyah. Dia berada di akidah Mu'tazilah itu selama 40 tahun. Tobat. Pindah ke Kullabiyah. Terakhir dia pindah ke mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan banyak para imam-imam kita seperti itu. Ini menunjukkan apa? Hidayah ini butuh waktu dan hidayah ini juga butuh pengorbanan dan hidayah ini butuh usaha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Taif, dilempar sama kaumnya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditawari oleh malaikat Jibril? Sesungguhnya malaikat gunung siap untuk melaksanakan perintahmu kalau mau dijatuhin dijatuhin gunung untuk kepada mereka. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak. Dan Nabi berdoa, Allah maghfir kaum ini, fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, mereka itu tidak tahu. Maka demikian dakwah sunnah, dakwah tauhid ini. Orang tidak tahu, maka terkadang dia alergi, terkadang dia mencela. Tetapi kalau diketahui tidak mungkin tidak akan diterima. Karena apa? Dakwah ini adalah dakwatul fitrah, fitrah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya kira ikhwan rahmatullah subhanahu materi kita pada kesempatan malam ini karena masih ada hari esok ya subuh kemudian jam 9 sampai zuhur, kemudian ba'da asar lagi, kemudian ba'da maghrib, terakhir insyaallah. Saya kira demikian, kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Allah taala ala alam. Silakan ada yang bertanya. Nah. Kebanyakan orang-orang mengatakan bahwa yang penting masuk Islam. Hmm. Di, masuk Islam, Baik, kita katakan benar siapa yang selamat insya Allah masuk surga. Cuma Nabi Alaihissalam bersabda dalam hadis Al Bukhari. Nabi Alaihissalam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Semua umatku ini masuk surga kecuali yang tidak mau. Qalu ya Rasulullah man ya'ba? Ya Rasulullah siapa yang tidak mau? Aneh kan ini yang masuk surga tidak mau para Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, yang tidak taat maka itu yang namanya enggan. Sekarang kita bertanya kepada diri kita masing-masing, tidak usah bertanya kepada orang. Karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan, "Balil insanu ala nafsihi basirah." Orang itu lebih tahu tentang dirinya. Orang boleh mengatakan kita fasik, orang boleh mengatakan kita itu alim, soleh, tetapi kita lebih tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih tahu tentang diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala daripada orang lain. Maka apa? Seberapa tingkat kedekatan kita kepada Rasul, seukuran itulah kadar kita akan dimasukkan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Seberapa jauhnya kita dari petunjuk Rasul, maka seperti itulah kita jauhnya dari surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, orang masuk Islam betul akan pasti masuk surga, cuma sekarang Islamnya benarkah atau tidak? Kan ini yang perlu dipertanyakan. Nah. Hadza Allah taala ala wa ala. Silakan ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Eh, tidak sedikit masyarakat kita al bil qadar ala ma'asillah berhujjah dengan takdir terhadap maksiat Allah tidak benar. Buktinya apa? Sekiranya orang itu mencuri. Lantas dia begitu kepergok, ketangkap dia mengatakan ini kehendak Allah. Tapi sekarang kita curi lagi barangnya dia. Ya, begitu dicuri. Loh, kenapa kamu ambil barang saya? Takdir Allah, diterima. Hati sehat tidak pernah akan menerima. Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran, Lau Allah ma asyrakna wala abauna. Berkata orang-orang kafir, orang-orang musyrik, andai kata Allah Subhanahu wa taala menghendaki kami tidak akan berbuat syirik. Nenek moyang kami juga tidak akan berbuat syirik, tetapi meskipun demikian Allah tetap memasukkan mereka ke dalam neraka. Berarti apa? Berhujjah dengan takdir dalam masalah maksiat ini adalah tidak diperkenankan. Kenapa dalam maksiat saja dia berhujah takdir tapi dalam kebaikan tidak pernah berdalil itu takdir? Contoh saja, dia bangkrut. Ya sudah takdir mau apa kita. Tapi begitu sukses, ini saya katanya. Sementara apa? Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah. Kita imani baik dan buruk itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang mubashir, yang langsung mengerjakan baik dan buruk itu manusia. Karena dia yang langsung melaksanakan baik dan buruk manusia, maka dengan sebab itulah dia diganjar. Baik surga, buruk neraka. Kemudian tidak bisa berhujah dengan takdir dalam masalah maksiat ini. Kenapa? Karena Allah telah menjelaskan kebaikan dan Allah telah menjelaskan kebu keburukan. Sekarang Allah utus para rasul wa مبشرين li Allah yakuna nasi 'ala Allah hujjatun ba'da rusul rasul mubashir membawa berita gembira bagi yang taat surga wa mundzirin berita yang menakutkan bagi yang maksiat neraka Allah yakuna nasi 'ala Allah hujjatun ba'da Rasul, supaya jangan ada alasan bagi manusia untuk bermaksiat dijadikan alasan di hadapan Allah Azza wa Jalla setelah diutusnya para rasul. Kemudian diturunkan juga kitab-kitab ini apa? Untuk memutus hujah mereka. Bahwasanya mereka telah dikasih tahu ini benar, ini salah. Ternyata tetap milih salah. Siapa yang salah? Manu? Manusia. Maka tentu yang berbeda hukumnya adalah ketika orang itu tahu hujah atau tidak tahu. Ini saya yang berbeda. Oh, saya belum sampai hujah. Ya lain urusannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini telah sampai dalil. Lain urusannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun berdalil, ya dengan takdir untuk berbuat suatu keburukan, maka ini tidak ada alasan. Kenapa? Allah sudah jelaskan baik dengan buruk. buruk. Faman syaa'a falyu'min falyu'min wa man syaa'a falyakfur falyakfur. Siapa yang beriman dia beriman, siapa yang kafir dia kafir. Ini bukan perintah untuk memilih, tetapi apa? Ini ancaman Beriman otomatis konsekuensinya surga. Kufur konsekuensinya adalah neraka. Jadi nggak bisa jadi hujah. Jadi dibalik oleh para ulama setelah diutusnya Nabi dan Rasul, diturunkannya kitab-kitab, diibaratkan ada dua jalan. Ini jalan ini mulus, tembus, misalkan ke, bagi, ke papan, tembus, aman. Satu jalan rusak, penuh dengan perampok, dan yang lainnya banyak binatang buas yang siap menerkam kita. Sekarang sudah dikasih tahu ini jalan yang mulus, ini yang tidak mulus berbahaya. Pilih yang tidak mulus. Siapa yang salah? Ah, Ya manusia ya, seperti itu juga agama ini. Cuma masalahnya sampaikah hujah atau tidak? Tidak, itu yang hanya masalahnya. Adapun berdalih dengan takdir kita ini berbuat keburukan, fahadha ini tidak bisa diterima. Maka di zaman Umar radhiyallahu an Zaman Umar menjadi khalifah radhiyallahu anhu terjadi musim paceklik, panas yang begitu dahsyat. Sampai Umar mengakhirkan pemotongan tangan bagi yang mencuri. Orang mencuri saking sulitnya. Maka diakhirkan potong tangan, tidak di tidak dimatikan, diakhirkan. Dia mencuri saking sulitnya. Maka di saat mulai pemotongan tangan, apa kata pencurinya? Ya Umar, saretu biqadarillah. Aku ini mencuri dengan takdir Allah katanya. Apa jawaban Umar? Naqta'u yadaka biqadarillah. Kita potong tanganmu juga dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah takdir itu orang kan tidak tahu. Maka Imam Ahmad mengatakan, Wal qadaru sirrullah fi khalqihi. Takdir itu rahasia Allah, rahasia Allah. Kapan kita tahu takdir? Kalau sudah ter terjadi. Sama dengan, loh, apa gunanya kita beramal saleh capek-capek sholat? Kan sudah ditetapkan surga dan neraka kita. Dari mana ente tahu? Dan tidak mungkin orang masuk surga kalau dia tidak taat, nggak mungkin. Kenapa? Takdir itu punya sebab, sebagaimana nikah itu sebab mendapatkan ah, anak. Sebagaimana makan itu juga sebab untuk bisa ken kenyang. Takdir itu punya sebab juga. Maka Nabi Wasallam bersabda, "I'malu kullun wa yassarul lima khuliqalahu." Berbuatlah kalian, setiap orang akan dipermudah menuju takdirnya sesuai dengan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang nggak bisa mengatakan dah kalau sudah memang takdir saya masuk surga, saya akan masuk surga. Hal mustahil para jamaah. Ya sekarang sama. Kalau memang takdir saya punya anak, saya punya anak, tapi tidak nikah, bagaimana? <laughs> Kalau Allah takdirkan saya kenyang, saya akan kenyang, tapi tidak mau makan. ada tidak bisa, para ada Hada wallahu taala ala wa alam. Bagaimana menanamkan sikap menerima penolakan terhadap dakwah kita padahal kita mengetahui juga kita sekedar menyampaikan. Ya pertama, wa ma'al rasulil bala. Masalah orang merasa tidak serak kok tidak diterima dakwah saya, Rasul mengalami seperti itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan bagi rasulnya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Lasta 'alaihim bimusaitir. Ya Muhammad, kamu tidak bisa menguasai mereka. Kemudian wa ma'al rasul lal balagul mubin rasul itu tugasnya hanya menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Kemudian innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kemudian juga wa ma aktsarun nas walau harasta bi mu'minin. Betapa banyak yang sesat meskipun kamu giat untuk memberikan mereka hidayah. Ya kalau Rasul saja ditolak oleh kita. Kemudian dalam hadis yang sahih juga dalam hadis diriwayatkan oleh Muslim, Nabi alaihissalatu Salam mengatakan uridat aliyal umam. Allah Subhanahu wa taala perlihatkan aku umat ini seluruhnya. Fara'aitu an-nabiy wa ma'ahu ar-rajulu aw ar wa ma'ahu rahb wa ruhail. Aku melihat seorang nabi punya pengikut satu dua orang. Dan saudara yang punya pengikut antara tiga sampai sepuluh orang seorang nabi ini. Nabi ini para jamaah. Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun. Ada nabi enggak punya pengikut apa Nabi ini tidak pintar dakwah. Ini langsung wahyu dari langit para jamaah. Thumma ra'aitu sawadan azima lalu aku melihat jumlah yang sangat banyak fadhanantuhu annahu ummati aku mengira itu umatku apa kata Allah Subhanahu wa taala ya hadza Musa wa atba'uhu ini Musa dan pengikutnya Summa rufi'ali fa'idha sawadun azimun. Kemudian diangkatkan lagi ke, ah, kepadaku. Kemudian tiba-tiba jumlah yang sangat banyak lagi. Hadhihi ummatuka ini umatmu. Yadkhulu minhumul jannata bighairi hisabin wala azab sab'umi ah, sab sab'un ah, sab, alf. Akan masuk surga di antara mereka ini 70 ribu tanpa hisab dan tanpa azab. Tanpa hisab para jamaah tanpa perlu dijumlahin berapa dia punya catatan amal nggak perlu langsung tapi ada kriterianya ini antum pegang ini dan antum amalkan ini layas yastarqun tidak minta dijampi di rukyah, jampi yang sunnah ya Quran dan doa Nabi jangan jampi yang aneh-aneh kalau aneh-aneh jangankan mau masuk surga tanpa hisab tanpa azab di neraka Layak sarhun tidak minta diruqyah, Rukyah yang syar'i. Yang kedua, walayat tahun tidak berobat dengan besi panas. Ini pengobatan Arab sampai sekarang masih ada dan Nabi mengatakan akrahul kay, aku benci terhadap kay, pengobatan dengan besi panas. Dan orang Arab juga mengatakan ya, akhir dawa al kay, obat terakhir pakai besi panas. Jadi besinya dipanasin sampai putih warnanya, lalu dia akan tempel pada titik-titik tertentu dari yang sakit tersebut sehingga gosong. Yang ketiga, wala yatatayyarun, tidak pesimis. Dengar suara burung ini bahaya ini. Angka 13 celaka. Gaji 13 mari dia. Mana dia? Maka nah, lihat naik pesawat nggak ada angka 13 para jamaah. Ada ya? Nggak ada. Naik, naik hotel nggak ada lantai 13 itu. Di sini tapi. Ya. Tapi anehnya kalau gaji 13 ahlan wasahlan. Ini kan tidak konsekuen namanya seperti ini. Ya. Ya. Jadi tiga ini perlu dihindari Allah taala ala wa alam. Doa-doa sebelum salam apakah bisa dibaca pada saat sujud dan apakah bisa berdoa pakai bahasa Indonesia pada saat sujud? Pertama Nabi alaihi wasallam ditanya ayu doa in asma. Ya Rasulullah mana doa yang paling didengar oleh Allah? Kala duburis salawat Penghujung salat Penghujung salat banyak penafsiran ulama Namun lebih dekat adalah sebelum salam Karena Nabi bersabda ya Setelah disuruh baca tasyahud faakhiru falyakhtar minad doa masya'a. Pilihlah sebelum salam itu doa yang dia sukai. Maka Abu Bakar bertanya Rasulullah, ajarkan aku doa yang aku baca sebelum salam. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira faghfir li maghfiratan min indik fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baik, kita pakai waktu sujud tidak menjadi masalah. Karena apa? Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa sajid. Hamba paling dekat kepada Allah ketika sujud. Dan yang paling mulia dalam seluruh salat itu sujud para jamaah. Karena ini adalah bentuk benar-benar kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, maka Abu Bakar diajar Nabi Allah, ma "Inni zalamtu nafsi zulman katsira." فاغفر لي مغفرة من عندك فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا اغفر لي مغفرة من tub علي أنك التواب الرحيم Kemudian اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما ma وما wa وما أنكرت به من أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت Kemudian juga Nabi alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabatnya Muad La tada'anna budubura kulli salatin jangan tinggalkan setiap penghujung salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jangan enggak apal nih para jamaah. Sama doa selesai salat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni ala dzikrika ya Allah bantulah aku untuk mengingatmu, menyebutmu, wa syukrika mensyukuri nikmatmu wa husni ibadatika dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya berkualitas ibadah kita bantu aku ya Allah maka ini ibadah dengan bantuan ini nggak bisa lepas iya karena budu wa iya ka nasta'in bolehkah pakai bahasa Indonesia dalam sholat usahakan hindari kalau tidak bisa sama sekali ada fatwa dari para ulama kita tidak mengapa, tapi usahakan jangan menggunakan bahasa Indonesia. Karena ada waktu lain untuk berdoa boleh pakai bahasa Indonesia. Mana dia? Antara azan dan iqamah. Sepertiga terakhir ma malam. Kemudian selesai sholat asar dari hari Jum Jumat sampai tenggelam matahari. Sebelum berbuka puasa. Ini waktu-waktu mustajab ini para jamaah. هذا هو الله تعالى أعلى وأعلم Uh, Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz bolehkah di dalam sujud membaca Sayyidul Istighfar Atau lebih dikenal Indo Istighfar dan doa Rabbana atina fid dunya dan seterusnya Pertama datangkan yang dari Nabi dulu Subhan Rabbil Ala atau subhanallah ala bihamdi atau subuhun kudus atau subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ghfirli. Dan perhatikan zikir sujud, zikir ruku tidak boleh dicampur dalam satu sujud ya. Harus seragam. Artinya kalau sujud ini subhanarabbil azim eh, subhanarabbil ala bihamdihi, ala bihamdi, sujud berikutnya boleh diganti yang lain. Jangan satu sujud, subhan rabbiyal wa bihamdihi, subuh kudus, semua dicampur aduk. Tidak demikian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada dari Nabi adalah tanwi bukan tajmi', variasi bukan mengumpul mengumpulkan. Ya sujud berikutnya pakai yang lain, sujud berikutnya pakai yang lain, tapi tetap dalam satu sujud satu jenis saja. Tidak mengapa membaca azkar atau doa ketika kita sujud ini. Cuma ingat, kita sebagai imam perhatikan, jangan terlalu lama. Ya, kalau mau panjang-panjang salat sendiri sendiri. Hadza Allah taala ala wa ala. Ada lagi pertanyaan para hadirin? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Pertama, Nabi alaihi wasallam bersabda, "Fa inna asdaqal hadithi kitabullah." Sejujur-jujur perkataan adalah kalam Al-Qur'an yang terbaik para jemaah. Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innalaka bi kulli harfin hasanah. Baca Qur'an, setiap satu huruf Qur'an itu satu kebaikan. Dan satu kebaikan ini digandakan menjadi sepuluh. sepuluh. La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim satu huruf, alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti sudah tiga puluh. Tapi bagaimana dengan brazanji? Brazanji ini adalah karangan manusia yang mana orangnya dari Brazanja. Dia yang menulis sirah Nabi, sejarah na Nabi. Sejarah Nabi itu bukan dibaca tiap malam ini, enggak. Sejarah Nabi itu dikenal supaya kita bisa mengambil pelajaran. Ini sekarang saking kita sering baca sejarah, lupa Quran. Yang disuruh baca itu Quran para jamaah. Kemudian para ulama kita mengkritisi bahwasanya dalam abraza itu ada beberapa lafaz yang gulu, terlalu melebihkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkultus Nabi sampai derajat Nabi itu dibuat menjadi derajat Tuhan. Ini tidak boleh dalam agama. Allah berfirman, "Ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum." Wahai ahlul kitab, jangan kalian melebih-lebihi dalam agama kalian. Kemudian Nabi saw dalam Sahih Muslim, "La tutruni kama atratin nasara bin Maryam." Jangan kalian menyanjungku, memujiku berlebih-lebihan sebagaimana orang Kristen memuji Isa bin Maryam berlebih-lebihan. "Innama ana 'abdun." asayani ah, hamba Allah. Fakulu 'abdullah wa rasuluh. Katakan hamba Allah dan Rasulullah saw. Quran yang terbaik dibaca pada hari tidak ada yang lebih baik. Ya, kenapa kita harus ganti kalam Allah dengan buatan manusia? Dan yang terbaik setelah Al-Quran adalah membaca hadis hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia adalah agama. Adapun berazanji, la Quran nyuruh kita baca, wala hadis nyuruh kita baca, nggak ada. Cuma ini hanya kita temukan turun temurun saja. Ya ada Al-Quran nyuruh kita baca pada jamaah. Walah hadir, satu potong nggak ada. Maka dengan demikian kita katakan hindari. Kenapa? Karena yang bermasalah itu lafaz-lafaz di dalamnya itu mengkultus Nabi. Sampai mengangkat Nabi sebagai itu Tuhan. Ini jelas tidak boleh di dalam syariat kita. Hadza huwa taala ala wa alam. Saya kira demikian kajian kita pada kesempatan malam ini para ikhwan. Besok pagi kita lanjutkan di mana? Besok Al-Bayyinah indahnya hidup di, di bawah di bawah akhlak yang mulia atau naungan akhlak yang mulia. Insyaallah kita belajar adab Ya, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan malam ini. Saya mohon maaf sekiranya ada kesalahan, ada kekurangan dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.